وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab tentang kedermawanan infak dalam pintu-pintu kebaikan dalam bentuk keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini berbicara tentang masalah keutamaan infak. Keutamaan berbuat kebaikan dalam segala macam bidang dengan menggantungkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diperbuat tidak akan pernah membahayakan dirinya tidak akan pernah membahayakan hartanya, tidak akan pernah membahayakan jabatannya. Thiqatan billahi ta'ala sebagai bentuk keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia perbuat jika dia memiliki harta dan diinfakkan nggak membahayakan dirinya, nggak membuat dia fakir. Jika dia memiliki jabatan digunakan untuk kebaikan tidak akan membahayakan jabatannya. Jika dia memiliki ilmu dia sebarkan tidak akan membahayakan ilmunya. Ya, jika dia membantu manusia dengan pemikirannya, perkataannya, perbuatannya, dengan tenaganya, tidak akan pernah membahayakan dirinya. Dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, Syekh Salim Ibnu Aid Al-Hilali hafizahullah menyebutkan di sini tentang jenis-jenis kedermawanan yang dapat diperbuat seorang Kata beliau, wal judu ashru maratib. Sifat kedermawanan ada sepuluh tingkatan. Yang pertama adalah al-judu bin nafs. Dermawan untuk mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya. Wahuwa a'la maratibih. Dan inilah setinggi-tingginya kedudukan jud artinya adalah dermawan yang dia rela ikhlas walaupun harus mengorbankan nyawanya ini adalah merupakan kedermawanan yang tertinggi kebaikan yang tertinggi yang kedua al-judu birriyasah yang kedua adalah dia dermawan dengan jabatan yang dia miliki kedudukan yang dia punya. Sehingga dia menganggap nggak ada apa-apa jabatan yang miliki. Dengan itu, maka dia berupaya menggunakan jabatannya untuk memenuhi hajat orang banyak. Dia berupaya untuk berkhidmat untuk orang banyak. Jabatan yang dia miliki digunakan untuk berkhidmat bagi rakyatnya, bagi pengikutnya, bagi orang-orang yang di bawahnya. Yang ketiga adalah al-judu bi rahatin wa rafahiyatihi bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsih. Orang yang dermawan sehingga dia dengan kedermawanannya mampu untuk mengurangi istirahatnya, mengurangi kemewahan yang dia miliki. Dia rela untuk berpaya-paya bekerja keras untuk kemaslahatan selainnya. Dia rela mengurangi tidurnya. Dia rela mengurangi waktu istirahatnya. Dia rela mengurangi kelezatan dunia yang didapatkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan orang lain. Ini yang ketiga. Dan inilah kehidupan para nabi, para aulia, para ulama yang hidupnya bukan, untuk dirinya, hidupnya untuk orang banyak. Sehingga seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala tidurnya satu hari satu malam cuma tiga jam aja. Kita 8 jam 7 jam, 5 jam, 6 jam. Dia satu hari 3 jam aja. Satu hari satu malam, 3 jam. Dia gunakan untuk mudhakarah, ibadah, mutala'ah, dakwah. Subhanallah, ini kehidupan para ulama. Jadi nggak ada bagi mereka kesempatan untuk istirahat lama-lama, ya tidur yang panjang-panjang, liburan ke sana kemari nggak ada. Subhanallah. Hidup mereka dipenuhi dengan dakwah, mutalaah, membaca kitab, mengajarkan ilmu, menyantuni orang. Syekh bin Bas ada seorang perempuan ya di Afrika ketika datang bantuan di negeri tersebut terjadi gejolak, datang bantuan kemanusiaan. Ada salah seorang yang dari Saudi ya datang tur ke sana. Kemudian ketika dia berhadapan dengan masyarakat Islam ini ada perempuan yang mengatakan dari mana kamu dia katakan saya dari Saudi dia bilang sampaikan jika engkau kembali sampaikan salam kepada Abdul Aziz bin Bas dia kaget dari mana kamu tahu tentang Abdul Aziz bin Bas dia katakan setiap bulan saya disantuninya dia kirim ke sana setiap bulan disantuni sama Syekh bin Bas perempuan yang janda di Afrika sana subhanallah hidupnya untuk orang banyak. Ini orang-orang yang masya Allah. Begitulah setiap orang memikirkan bagaimana supaya dia bermanfaat untuk orang banyak. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri. Serendah-rendahnya orang adalah orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya. Gimana dia makan enak, tidur enak. Orang nggak nggak perlu dipikirkan. Nggak dia pikirkan kemaslahatan umat, kemaslahatan agama. Nggak pernah. Paling dirinya gimana supaya dia enak, makannya enak, tidurnya nyenyak, rumahnya bagus, ini orang yang punya mental yang rendah. Manusia yang beda bedakan manusia adalah himmah. Yang beda bedakan satu sama lainnya adalah himmah. Artinya keinginan diri, cita-cita, harapan, impian yang berbeda-beda. Ya, itu yang beda bedakan manusia. Ada orang yang rendah aja. Ada orang yang penting makan enak, tidur enak itu yang ku... pokoknya aku bekerja gimana supaya aku hidup ku enak, ku enak, ku enak. Ada orang yang cita-citanya bagaimana membangun umat, mengembalikan kejayaan Islam. Itu yang membedakan manusia. Bagaimana dia bisa beri manfaat kepada orang banyak. Ini yang membedakan satu sama lainnya. Karena itulah manusia berbeda-beda. Ada seperti Syekh bin Bas, ada seperti Syekh Albani, ada orang-orang yang di bawahnya ada orang-orang yang hanya menyampah aja. Hidupnya hanya ngabisi beras saja. Istilahnya hanya ngabisi beras. Bahkan mengganggu orang, bergantung kepada orang, meresahkan orang. Subhanallah. Berbeda-beda. Ya. Pernah berkumpul ketika itu beberapa orang sahabat sebagian tabi'in Abdullah bin Zubair berkumpul ada situ Urwah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair. Di sana ada Abdullah bin Umar, ada Abdul Malik bin Marwan. Berkata Mus'ab, coba engkau bercita-cita, apa kira-kira di benakmu apa yang paling ideal yang ingin kau peroleh, peroleh kau raih? Ya, kata mereka, engkau dahulu, engkau dulu. Ya, berkata Musab, aku ingin jadi penguasa di Irak jadi apa? Gubernur di Irak. Dan berhasil dia capai kemudian. Engkau berkata Allah, oh, aku ingin jadi faqih Madinah. Mau ulama di Madinah. Akhirnya dia tempuh jadi dia. Termasuk fuqaha sab'ah. Ya, berkata Abdul Malik, aku mau jadi khalifah. Berhasil dia pegang. Tinggi-tinggi cita-citanya. Adapun Abdullah bin Umar, dia mau surga. Mana yang paling tinggi? Abdullah bin Umar nggak mau naik pimpinan. Ada kesempatan dia nggak mau. Dia mau lebih tinggi daripada sekedar jadi khalifah. Dia mau apa? Mau surga dia. Ini menunjukkan perbeda-bedanya manusia. Ada yang disuruh mimpikan apa yang kau impikan. Aku ingin dapat perempuan yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang besar. Boleh nggak? Boleh boleh saja. Tapi ini yang membedakan manusia maka antum tanamkan dalam diri antum untuk menjadi sosok yang apa namanya memiliki cita-cita yang tinggi. Jadilah antum yang merubah dunia, merubah kampung halaman, merubah masyarakat, bukan yang malah dirubah. Ya, tanamkan kepada anak-anak kita, antum jadilah orang besar. Orang besar itu haruslah orang yang memang lebih banyak dia bekerja daripada orang lain. Lebih sedikit tidurnya, lebih banyak capeknya. Kalau antum banyak tidur, banyak istirahat, jarang mikir mikir tentang masalah umat, mikiri hanya sekedar perutnya aja, itu orang rendah. Subhanallah. Berkata berkata, "Idza kana idza an nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam." Jiwa ini andai kata dia besar, letih dia mengikuti kemauan dirinya. Tubuh antum itu letih. Itu yang jiwa besar. Kalau andai kata jiwanya kerdil, nggak perlu letih itu banyak-banyaknya tidur ngera-ngera berapa tiap hari nengok-nengok atap itu aja berapa panjangnya atap ini tidur ya menyuburkan di lahan tidur dia <laughs> jadi ikhwan rahimakumullah ini yang bedakan manusia ya Abdurrahman Ad-Dakhil masuk Andalus seorang dirinya dia dikejar-kejar sama dinasti dinasti Abbasiyah lari dia selamat dari kejaran masuk ke Andalus. Andalusia sekarang namanya apa? Spanyol. Dia galang kekuatan, dia galang kesatuan. Subhanallah. Akhirnya dia buat sana khilafah, darul khilafah. Ditawarkan kepadanya perempuan yang cantik jelita, abaikan. Ini kalau aku terima habis semua cita-citaku. Enggak, nanti minggir dulu minggir, gampang perkara ini. Subhanallah. Ini orang-orang jiwa besar. Sendiri aja ya, dia bisa khilafah. Sampai tegak namanya dinasti Umayyah di negeri sana, Andalus. Abdurrahman namanya Ad-Dakhil. Terkenal. Orang menyebut Sakru Quraisy, langnya Quraisy. Gelarnya pun bagus, lang Quraisy. Ini gelarnya keledai. Subhanallah. Ini yang bedakan ikhwan kita mau lepas daripada kajian-kajian seperti ini, antum jangan lagi berjiwa yang rendah-rendah lah. Jiwanya yang besar, cita-citanya yang tinggi. Aku aku udahlah jadi-jadi TKI aja lah. Aduh. Gimana Bang Irul? Cilekali itu. Yang besar sekalian. Ya. Tapi syar'i, jangan yang besar aku mau jadi penjahat internasional. Jangan, nggak ada manfaatnya itu. Subhanallah. Maka yang punya jiwa besar letih dia. Nggak ada yang tentang orang yang sukses baik dalam perkara dunianya, apalagi dalam perkara agamanya. Kecuali orang memang dia berletih-letih bersapaya. Bedanya orang yang sibuk dengan dunianya, itu aja dipikirkan berhasil nggak ada apa-apanya karena dunia ini kecil. Habis nanti mati dia hartanya diperburukan sama anak-anak istrinya semua. Istrinya berkelahi, istri-istrinya berkelahi, anak-anaknya bertengkar, capek dia. Kadang dia udah setruk aja pun nggak lagi dipedulikan sama anak-anaknya. Kalau anda kata itu yang antum kejar, capek badan antum, sia-sia. Itu sambilan saja itu. Subhanallah. Kemuliaan agama antum kejar. Jadilah pemimpin dalam agama ini waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Barma cita-cita. Pemimpin dunia ini nggak ada kalinya itu berebut payah antum lihatnya. Subhanallah. Abdul Malik bin Marwan itu termasuk fuqahaul Madinah, faqih ahli Madinah. Ketika dia dijadi, menjadi khalifah, itu tutup Quran. Dia bilang kayaknya inilah terakhir aku dengan kau. Kayaknya inilah terakhir hubungan kita. Dia tutup Quran, dia katakan kelihatannya inilah terakhir hubungan kita. Sibuk dengan khilafah, dengan kekuasaannya. Hilanglah kefakihannya. Asalnya fakih. Ketika dia sibuk, hilang. Subhanallah. Memang banyak juga dia buat penaklukan-penaklukan, dibesarkan. Banyak manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Itulah yang membuat manusia berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat al-judu bil ilmi wa badlu wa badli. Orang yang dia dermawan dengan ilmunya, senantiasa menyebarkan ilmunya. Dan ini merupakan tingkat tinggi kedermawanan tingkat tinggi bahkan lebih mulia daripada dermawan dalam hal harta karena lebih tinggi ilmu daripada harta ya lebih tinggi ilmu daripada harta Enggak ada apa-apanya ilmu dibanding harta dibandingkan ilmu. Sulaiman itu ketika Allah pilihkan antara harta dengan ilmu, dia pilih apa? Ilmu. Dengan ilmu semua dia kuasai, dunia pun dia pegang. Subhanallah. Belum tentu ketika dia pilih harta dia bisa memegang agamanya, tapi dia pegang ilmu, semua dia pegang. Yang kelima al-judu bin naf'i bil jah. Orang yang dermawan berupaya menggunakan jabatannya untuk membantu masyarakat, membantu orang-orang yang berhajat dan seterusnya. Dia punya relasi dengan penguasa, dengan orang-orang besar, digunakannya yakni kesempatan memiliki relasi ini untuk mendatangkan banyak kebaikan. Memberikan syafaat kepada orang, menghubungi pihak-pihak yang memiliki jabatan kekuasaan, Pak, tolong perhatikan mantang itu seperti ini, belum dibuat aspal, tolong perhatikan Pak ya, dibuat aspal. Ini bagus. Tolong perhatikan Pak. Di sana masih banyak uh, masyarakat yang belum mendapatkan ya ini fasilitas sekolah. Ini bagus. Ya. Ini namanya al-judu bin nafi bil jah. Yang keenam al-judu bin nafi al badan. Al-ikhtilafi anwa'i. Orang yang dermawan senang membantu dengan fisiknya. Semampu dia Kata Nabi, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Setiap pagi anggota tubuh kita ini harus bersedekah. Kullu yawmin tatlu fi syams. Setiap hari terbit matahari wajib seluruh tubuh kita ini memberikan sedekah. Ya'dilu baina tsnaini sadaqah Dia mendamaikan antara dua orang bertikai itu sedekah. Yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'uhu 'alayha mata'ahu sadaqah bantu orang naikkan barang-barangnya ke motor, ke mobil, ke kendaraannya, sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, berkata-kata baik sedekah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ar-rajul ila salati sedekah, setiap langkah yang diayunkan ke masjid adalah sedekah untuk salat. Wa yumitul adha 'an at-tariqi sedekah, mengambil hal-hal yang baik di tengah jalan sedekah dan seterusnya. Buatlah Jadikanlah seluruh waktu antum mendatangkan keberkahan bagi dunia dan akhirat. Kata Nabi, kalaulah kiamat mau datang, antum masih sempat nyampakan biji, campakkan biji tersebut. Subhanallah. Menunjukkan itu disesuaikan si Al-Albani Taala. Maknanya hidup antum digunakan untuk segala macam yang mendatangkan manfaat untuk orang. Jangan terpikiran untuk diri sendiri. Kalau andai kata orang tua kita tidak memikirkan kita, tidak akan mungkin kita makan durian, makan rambutan. Siapa nanamnya? Orang-orang sebelum kita yang nanam. Dia peduli. Ya. Kadang-kadang ada tanaman itu yang lama baru berbuah. Kadang-kadang dia nggak menyicipinya. Ketika ditanyakan untuk siapa? Ini untuk keturunan-keturunan kami. Karena mereka lah kita makan. Ya, maka kita pun menanam untuk generasi di belakang. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri. Ya. Banyak orang hanya memikirkan kepentingan saat. Hutan-hutan ditebang, habis semua. Yang penting masuk uang, dia nggak pikirkan ke depan. Banyak kancur, kancur dunia ini gara-gara memikirkan kepentingan sendiri. Ya. Laut dieksploitasi habis-habisan, karang-karang terumbu, terumbu karang hancur dan seterusnya. Ini semua karena karena memikirkan kepentingan sesaat al-judu bil arad hmm. dermawan yakni dengan apa namanya kehormatan dirinya maka dengan ini dia berupaya untuk menjaga dirinya itu tidak apa namanya menyakiti orang lain menyakiti makhluk menyakiti kepada makhluk enggak jahili orang ini bagian daripada kedermawanan. Yang kedelapan al-juru bi sabri wal ihtimal wal ighdha. Dermawan dalam bentuk sabar. Ya, bersabar dalam menahan, menanggung berbagai macam bentuk yakni muamalat manusia kepadanya yang tidak baik. Dia sabar. Disakiti orang dia sabar. Ya dijelekin orang dia sabar, orang berbuat kejelekan kepadanya dia sabar, dibalas dengan kebaikan. Ini pun merupakan bagian daripada kedermawanan. Yang kesembilan al-judu bil khuluqi bil khuluqi wal wal bashari wal bastati. Dermawan dalam dermawan dalam bentuk perangainya, akhlaknya. Dia tidak pernah menyakiti orang. Akhlaknya baik, terpuji. Ya, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tangannya nggak pernah jahili orang, lisannya nggak pernah jahilin orang. Tangannya ringan membantu orang, lisannya ringan untuk memberikan kepada manusia nasihat-nasihat, masukan-masukan. Ini memiliki tempat yang tinggi karena orang-orang memiliki akhlak yang tinggi memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Yang ke-10 ini yang terakhir al-judu bitarkihi ma fi aidin nas alaihim. Fala yaltafitu ilaihi. Dia dermawan dalam bentuk tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang. Dermawan terhadap dirinya sendiri maknanya apa? Dia nggak bergantung kepada orang, nggak nyusahkan orang. Andai kata engkau fakir nggak mampu memberikan kepada orang bantuan, maka dermawalah kepada dirimu sendiri. Jangan minta kepada mereka bantuan. Ini derma inilah yang terakhir ini tingkatannya. Kalau antum nggak mampu membantu orang, jangan minta bantuan kepada orang. Bagian daripada kedermawanan diri. Kita fakir nih, kita miskin, kita nggak punya harta. Ya, bentuk kedermawanan kita adalah kalau nggak bisa memberikan orang, maka jangan nyusahkan orang. Ya, Allah musta'an. Masya Allah, banyak orang-orang mentalnya rendah. Kemarin saya lagi di Pajar Ilahi, datang orang. Dia masih segar, masih bugar. Pak Ustadz, ya, ada apa? Saya bilang, bisa dibantu. Saya perlu beras Ustadz. Jadi nggak ada beras. Saya, <laughs> saya nggak minta uang, saya, saya perlu beras saja. Saya tanya, apa usaha? Saya nelayan. Sekarang laut lagi banyak ombak gini. Saya lihat dia nggak jujur. Ini lagi bagus angin ini pak. Hasil laut masih lagi banyak ini sih. Dari mana bapak nelayan? Dari Segulung ke Punggur. Nggak masuk akal saya juga. Jauh dari Segulung ke Punggur. tercita cita Akhirnya saya beri dia nasihat-nasihat masukan. Bapak andai kata bergantung kepada makhluk, terkadang malah bapak dikecewakan, bergantung kepada Allah. Bapak kalau andai kata minta-minta kepada orang, nanti dari kiamat bapak datang kepada Allah dengan memakai wajah ini nggak ada lagi nggak ada lagi wajah bapak itu nggak ada. Ya, kulit di wajah itu nggak ada lagi, udah habis dihinakan di hadapan manusia. Saya beritakan beberapa hadis tentang masalah minta-minta. Hadis Hakim bin orang yang ngotot minta-minta. Ya, orang yang memberikan karena terpaksa itu nggak berkah bagi dia. Ya. Saya beri beberapa apa, dia terdiam, berdiam. Kayaknya mungkin nggak pernah dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Terakhir, makasihlah Pak ya. Keluar dia pergi dia. Enggak tahu kita apakah berubah atau enggak berubah. Di mana tinggalnya Pak? Di sini tinggalnya kan? Cagulung. Kenapa tahu kemarin? Saya dulu pernah kenal sama Ustadz ini, Ustaz Yusuf. Jadi Jadi, warahmatullah, jangan antum support orang-orang seperti ini. Nasihati mereka. Jangan dikalahkan perasaan antum. Gunakan akal yang sehat antum dia bisa terbiasa dengan seperti ini karena apa namanya? Karena selalu dapat. Enak kayaknya nyari uang seperti gini. Wajah-wajah melas sedikit duduk di bawah. Enggak mau duduk di atas, duduk di bawah dia. Awal dayanya aja sudah menunjukkan memang dirinya dirinya rendah. Saya suruh naik Pak di atas. Bawah aja lah saya. Bawah. Muka-muka kesian. Subhanallah. Dapat ceramah akhirnya <laughs> dia kan. Masya Allah. Kalaulah setiap orang seperti gini, mungkin jadi dia akan nggak akan pilih itu lagi profesi seperti itu. Kita lihat ada ibu-ibu sampai dia jadi ojek, apa namanya jadi ngojek, dengan itu dia nafkahi anaknya. Ini bukan pekerjaan perempuan. Bisa menafkahkan anaknya, suaminya nggak jelas di mana. Antum laki-laki seperti ini hidup. Hanya begini caranya. Pasang muka-muka melas. Allah musta'an. Tayyib, Adapun ayat yang berkaitan dengan bab ini, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Janji Allah, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu, pasti Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, berbuat baik. Tapi sasarannya kena ya berbuat baiklah pada sasaran yang mengena. tunfiqu min khairin fali anfusikum. Tidaklah kalian berinfak dari sesuatu kebaikan kecuali itu akan kembali untuk kalian sendiri. tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Tidaklah kalian berinfak kecuali hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Bukan karena ria, karena sum'ah ingin dipuji, ingin dipuja. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apapun kebaikan yang kalian infakkan pasti akan dipenuhi ganjarannya untuk kalian. Wa antum la tuzlamun dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Kaidahnya ikhwan, orang yang berbuat kebaikan dengan makhluk banyak berbuat kebaikan, Allah banyak pula berbuat kebaikan kepadanya. Itu kaidah dalam hidup. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam hadis beliau, irhamu man fil irhamu yarhamukum man fis sama. Kalian rahmati yang di bumi ini, yang di atas akan merahmati kalian. Kaidahnya itu. Orang yang senang membantu, banyak berbuat kebaikan kepada orang, mudah Allah mudahkan urusannya. Tapi yang mempersulit, sulit hidupnya. Subhanallah. Kaidahnya itu mempersulit orang akan sulit hidupnya. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka jangan takut berbuat kebaikan nanti akan merugi kita, akan akan menjadi bangkrut, kita akan menjadi binasa. Enggak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. tidak kalian menginfakkan segala macam bentuk kebaikan kecuali Allah pastilah mengetahuinya. Harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. وعن ابن مسعود رضي radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la hasada illa fitnatain tidak boleh orang itu iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Iri terhadap seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta yang dia gunakan hartanya dia infakkan, dihabiskan untuk berbuat kebaikan, berbuat yang hak, Antum lihat ada seorang kaya raya kekayaannya dia gunakan untuk membeli surga, untuk menolong kebenaran, membantu orang-orang yang membutuhkan, mewujudkan semua sarana-sarana kebaikan. Ya. Antum iri, aduhai, kalau aku seperti kawan tuh, hartanya Masya Allah dia gunakan untuk berinfak, bangun pesantren, bangun masjid, bantu dakwah, pasti aku akan buat seperti dia. Ini iri yang dibolehkan. Namanya ghibtah. Iri bukan supaya hartanya habis. Iri, kenapa aku nggak bisa buat seperti dia? Kalaulah aku diberikan seperti dia, aku buat seperti dia. Ini orang yang bagus. Iri lantung kepada orang-orang seperti ini. Hartanya bermanfaat untuknya. Ada orang hartanya untuk dirinya sendiri pun nggak dia manfaatkan. Makan pun harus yang parah-parah, yang murah-murah, kedekut untuk dirinya sendiri. Ya, Mungkin gak pernah dicicipi yang enak-enak makanan. Karena pelitnya, kikirnya. Musibah. Ya. Untuk baca kitab Ibnu Jauzi itu menyebutkan tentang peristiwa sejarah orang-orang kikir. Ada yang dia meninggal, sempat-sempat dia makan semua emas-emas itu disimpan. Dia makan, dia paksa. Supaya apa? Gak pindah ke ahli warisnya. Eh. Supaya dikuburkan dengan dirinya semua. Kikir kali itu. Subhanallah. Ada seorang penguasa yang kaya raya sampai ketika meninggalnya nggak ada untuk kapannya pun nggak ada. Entah di mana kunci gudang kekayaannya disimpannya nggak tahu orang. Mantan penguasa yang kaya, mantan penguasa yang kaya. Anaknya pun nggak tahu di mana disimpannya gudang kekayaannya itu. Subhanallah. Azab ini. Kikir yang bahaya ini. Apalagi digunakannya untuk bantu orang, untuk dirinya aja enggak. Subhanallah. Maka boleh iri kepada orang seperti ini. Masya Allah, kita lihat orang-orang yang seperti ini ya. Allah semakin mudahkan hidupnya. Berapa banyak kita melihat orang-orang dermawan yang kita ketahui. Infaknya nggak tanggung-tanggung ratusan juta. Kemana-mana dia bantu dakwah ini. Dia bantu semua tempat-tempat dakwah. Subhanallah. Apakah miskin dia enggak? Banyak kita lihat. Kadang-kadang infak untuk buat daurah dan datangkan masyaih itu harus punya uang 200 juta. 150 juta. Sendiri aja yang nanggung, saya tanggung semua itu, beres. Eh, Masya Allah. Jarang-jarang orang seperti ini. Baik. Wa rajulun atahu Allah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaih. Yang kedua iri kepada seorang laki-laki. Ya Allah berikan kepadanya hikmah berupa ilmu Quran, sunnah, itulah hikmah. Wahwa fahwa yaqdi biha dengan inilah dia yaqdi bainan nas dengan inilah dia mengadili di antara manusia. Dengan inilah dia mengajarkan manusia. Dengan inilah dia menetapkan keadilan. Dengan inilah dia menghilangkan kezaliman. Maka orang seperti ini boleh kita iri kepadanya. Subhanallah. Maka selain kepada dua ini kita nggak boleh iri. Kepada kedua hal ini kita boleh iri. Inilah yang disebut dengan nama kripto, Bukan hasad. Karena hakikat daripada hasad adalah orang yang iri terhadap kebaikan Allah berikan kepada seorang dan dia ingin supaya kebaikan itu hilang daripadanya. Itulah definisi iri. Ada orang kaya raya antum iri dengannya kalau bisa semua hartanya itu habis. Ya. Ini iri tingkat paling tinggi di bawahnya lagi, kalau bisa semua harta dia itu pindah kepada dirinya. Yang di bawahnya. Dua tingkat dia. Yang paling tinggi parahnya adalah dia ingin kalau bisa harta yang dimiliki orang itu hilang semua, terbakar entah apa. Ini yang paling tinggi ini. Walaupun nggak pindah ke dia, dia ingin kok bisa habis semua. Adapun di bawahnya lagi, ya iri yang di bawahnya adalah kalau bisa semua harta dia pindah ke dirinya. Masih lumayan, ada manfaatnya pindah ke dirinya. Yang pertama, pokoknya hancur hartanya nggak peduli gitu. Walaupun nggak dapat hancur biar yang penting hancur. Ini paling parah. Ini yang dilarang. Inilah yang disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iya kemual hasada." Jauhilah perbuatan dengki fa innal hasada ya'kul hasanat sesungguhnya dengki akan memakan kebaikan kama ya'kulun nar ta'kulun narul hatab sebagaimana api menghabiskan kayu bakar ini sifat yang paling jelek jika ada dalam diri seorang ya dia gergetan dia ingin gimana si fulan tuh hancur usahanya bagaimana supaya dia turun kedudukannya di mata manusia bagaimana supaya dia tercela itu yang dipikirkannya Tidurnya pun malam gak nyenyak. Kenapa si Fulan dapat proyek ya? Kenapa si Fulan ini seperti ini? Gimana caranya supaya habis semua kepercayaan orang kepadanya? Boleh jadi orang yang dia irikan tidurnya tentram, tenang, nyenyak. Dia sepanjang malam gak tidur. Capek dia mikirkan. Ya? Bahaya kalau seperti ini. Jika ada dalam diri seorang. Gimana supaya dia nyangkut nggak naik jabatannya? Gimana supaya dia turun? Gimana supaya lengser? Gimana supaya hancur usahanya? Itu yang dipikirkannya. Siang malam nampak kawan bawa mobil yang lebih mewah, semakin pening kepalanya. Eh, baru kemarin pakai ini, sekarang udah ganti lagi yang lebih hebat, yang lebih mewah. Semakin parah. Tetangga contohnya, yang iri dengan tetangganya sakit hidupnya sempit. Eh, udah ganti TV lebih besar, kita masih ini ini aja. Eh, motornya ada ganti yang baru. Pening kepalanya. Ini penyakit yang payah kalau menimpa. Sebenarnya iri itu sama dengan menghujat takdir Allah. Seolah-olah dikatakan Allah ini nggak adil. Masa dia diberi aku nggak? Kenapa dia diangkat aku nggak? Menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala seolah Dia mengatakan Allah tuh nggak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan dia ahlinya, aku ini yang per, yang berhak menerima. Inilah yang menimpa orang Yahudi, yang menimpa para pemimpin Quraisy. Kenapa kepada engkau Muhammad, kepada aku aku lebih layak? Bahaya. Ini penyakit yang harus dilenyahkan, dihilangkan dalam diri setiap orang. Dan ini akan selalu menghampiri seorang. Karena orang pada prinsipnya ingin menjadi orang yang paling tertinggi, tertop, dialah ingin memegang yang memegang tampuk pimpinan. Karena itulah terjadi berbagai macam persaingan-persaingan nggak sehat, sikut menyikut. Karena sifat ini bagi melampaui batas karena iri, karena dengki. Penyakit ini pula yang membuat iblis menjadi terkutuk. Penyakit ini yang membuat iblis dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit ini yang membuat anak Adam itu membunuh saudaranya dan seterusnya. Kalau dia tahu bahwasanya apapun yang dia perbuat untuk membahayakan si fulan tidak akan dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mau dia capek-capek iri. Ya. Apapun yang antum buat, kalau anda kata Allah enggak berkehendak, tidak akan jadi. Banyak orang yang iri malah menjadi bumerang baginya. Semua kejahatan yang dia buat skenario menghancurkan si A malah kembali kepada dirinya sendiri. Enggak ada gunanya. Orang semua pekal Allah Subhanahu wa taala. Apapun antum kerahkan, Tidak akan bisa antum merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya berkata Syekh Salim, al-hasadu da'un khatir. Dengki merupakan penyakit yang kronis. Yajibul ibti'adu anhu wal hadr min harus dijauhkan berarti daripadanya. Kalau antum tak dari antum muncul rasa iri dengan teman, sejawat, seprofesi, segeralah antum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan. Sebelum keluar dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan masih dimaafkan. Kalau udah keluar, eh si pulan itu apa pulan itu nggak ada itu gini, ah kena lah dia. Udah keluar dalam bentuk perkataan, apalagi perbuatan. Dia buat gimana supaya kawan itu jatuh, udah kena. Allah mengajarkan kita berdoa dalam Al-Quran wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah jangan pernah kau jadikan dalam hati kami ini ada rasa iri kepada orang-orang beriman doa ya rezeki Allah berbuat beda Allah buat beda Allah turunkan berbeda-beda ya karunia Allah berbeda-beda pada satu sama lainnya ini yang buat potensi ada sebagian iri kepada yang lainnya Untuk melihat kawan antum sukses, muncul sifat iri, berupaya antum istighfar, astagfirullah. Ya Allah jangan kau jadikan dalam hatiku ada sifat dengki iri kepada orang-orang beriman. Luruskan kembali akan datang suatu saat hal seperti ini ke dalam diri menghinggapi diri seorang. Kalau nggak ilmu yang mensucikannya, nggak bisa. Pasti muncul perkataan. Pasti muncul perkataan menjelek-jelekkan. Ini gara-gara iri. Dalam masalah ilmu, disebut seorang, eh si bulan masya Allah ilmunya, eh iya memang iya, tapi dulu kawan itu parahnya keadaannya itu. Berusaha dia jatuhkan. Benar sekarang dia alim, tapi dulu itu aku yang ngajari dia itu. Ya, berbagai macam bentuk perkataan yang mengisyaratkan bahwasanya ingin dia supaya kawannya itu runtuh. Ini harus dijauhi. Yang kedua, hasadul ghibtati mahmudun idza kana fi wujuhil khair. Adapun iri dalam bentuk ghibtah yang tadi kita bahas, dalam bentuk ingin berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan ini dibolehkan dan terpuji. Kemudian al-hasu 'ala at-tanafus fi 'amal khair, anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Antum lihat orang kaya dan dia dermawan, berubah berupayalah antum menjadi orang kaya seperti dia yang dermawan pula. Antum lihat orang alim mengajarkan ilmunya, memberikan hikmah kepada manusia. Berupayalah antum untuk menjadi orang seperti dia pula menyebarkan ilmunya ke mana-mana. Ya. Ini yang menunjukkan apa? Himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi yang besar. Subhanallah. Yang Ibnu Abbas masih kecil Ibnu Abbas sibuk dia kemana-mana belajar. Ketawa-ketawa kawannya Ibnu Abbas nggak butuh orang sama kau. Kau siapa rupanya itu masih ada senior-senior sahabat. Ketika diajaknya kawan-kawan, eh ini mumpung masih banyak sekarang senior-senior sahabat, kita kenapa nggak belajar sama mereka? Kita datangi mereka, datangi majelisnya, cari ilmu, tanya tentang hadis-hadis Nabi kita kumpulkan. Kawan-kawan semasanya ketawa-ketawa semua. Allah udah lamain aja kita. Gak guna itu semua. Masih banyak yang syekh senior-senior itu. Enggak karena mungkin apa lah kita mau jadi ah, ke depan itu kita ini anak-anak. Itulah kira-kira bahasanya kan. Enggak mau kalian? Enggak, kok nggak ada gunanya kok itu. Capek-capek aja, masih banyak mereka itu. Biarlah nanti. Tinggalkannya semua kawannya. Belajar ke sana kemari, datang ke tempat Zaid bin Thabit, datang ke sana kemari. Besar dia, rujukan umat. Subhanallah. Imam Nawawi rahimahullah ketika kecil Imam Nawawi yang ngarang kitab ini diajak kawannya main-main. Eh main-main kita ya kayak gini. Gitu. Kayaknya bukan untuk itu aku diciptakan. Masih kecil ini. Dilecehkan kawannya, diejek, nangis dia karena nggak mau bermain dengan kawannya. Jadi imam seperti ini dia. Subhanallah. Ini yang bedakan manusia. Maka tidaklah orang berupaya berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Ya. Dia kalah Umar berlomba-lomba selalu berupaya untuk mengalahkan Abu Bakar dan nggak pernah dia menang. Umar radhiyallahu taala no. Kata Umar, kayaknya ini ada kesempatan terbaik aku bisa menandingi Abu Bakar. Selalu dia menang. Datang dia kepada Rasulullah, dia infakkan setengah hartanya. Ya Rasulullah, setengah harta hartaku kuinfakkan untukmu ini. Ketika peperangan ya, yang peperangan Tabuk. Kata Rasulullah, alhamdulillah Abu Bakar telah menginfakkan semua hartanya Kata Umar, sejak saat ini aku tidak akan pernah lagi mau berupaya mengalahkannya, nggak pasti tetap aku kalah dengannya. Beda antara Bakar sama Umar. Abu Bakar dia nggak ketika beramal dia nggak lihat orang. Datang aja ikhlas. Umar melihat orang dulu. Mau mengalahkan orang berbeda tentunya pahalanya ganjarannya. Abu Bakar nggak pernah terpikir itu dia nggak pernah terpikir mengalahkan si A, mengalahkan si B. Tanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya katanya. Subhanallah. Menunjukkan tawakal yang penuh kepada Allah. Berbeda. Kemudian An-ni'amu bikulliyatiha min Allah. Semua nikmat itu daripada Allah. Wa wajibu syukril mun'im maka wajib bersyukur kepada yang memberikan nikmat wa bi an yadha'aha al-'abdu haitsu amarahu mubdiha wa musdiha dan diantara bentuk kesyukuran kepada yang memberikan nikmat gunakanlah nikmat tersebut untuk mencari ridhonya menggapai ridhonya Allah tabaraka taala mencari apa yang Allah senangi apa yang Allah ridhai jika di, di, diberikan nikmat Allah ridha kepada orang-orang yang berbuat kebaikan berbuat ihsan berupayalah berbuat kebaikan, berupayalah berbuat ihsan. Allah ridho kepada orang-orang dermawan, dermawanlah. Cari kesenangan dia, itu tanda bersyukur dengan nikmat. Allah berikan antum fasilitas dunia ini, kemudahan, kejabatan, Allah mudahkan untuk antum yakni masalah keuangan selesai semua mudah Allah mudahkan. Itu nikmat, gunakan untuk berbuat taat. Gunakan untuk membantu dakwah, gunakan untuk menegakkan dakwah ini gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ini orang yang pandai bersyukur bukan malah terbalik dulu ketika masih susah rajin berinfak ketika kaya kikir berinfak nggak mau lagi berinfak hati-hati antum orang tabiatnya semakin kaya semakin kikir ya semakin berhitung Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Manusia benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya telah jadi kaya. Subhanallah. Kadang-kadang lebih mudah kita bermuamalah sama orang-orang yang nggak kaya-kaya kali itu. Ya, gampang. Minta uang pun gampang. Kalau orang kaya, payah keluarnya. Kemudian istihbabul infaq وبذل المال والخروج عنه بالكلية في وجوه الخير ما لم يؤدي إلى حرمان الورثة أو سؤال الناس ونحو ذلك مما حرمه الله anjuran untuk berinfak mengeluarkan harta bahkan dibolehkan mengeluarkan harta seluruhnya untuk kebaikan selama tidak membuat ahli waris kelaparan meninggalkan hari waris dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan miskin. Selama dia tidak akan membuat dirinya bergantung dan minta-minta kepada manusia, nggak apa-apa. Abu Bakar ketika diinfakkan semua hartanya bukan setelah itu dia bergantung pada orang, Pak minta Pak sedekah enggak. Dia kembali bekerja, dia tahu bagaimana cara menafkahi keluarganya. Boleh, enggak ada masalah. Jadi hadis tentang Abu Bakar berinfak seluruh hartanya kita harus pahami bahwasanya dia yakin dia akan segera mampu mengembalikan menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya. Dia yakin nggak apa-apa. Yang nggak boleh antum infakkan semua harta setelah itu besok antum duduk di jalan minta sedekah, itu nggak boleh itu. Infakkan semua hartanya besok antum mati, mau mati diinfakkan semua hartanya, tinggallah anak-anak antum kelaparan. Nah, nggak boleh seperti itu. Sebagaimana terjadi dengan salah seorang sahabat ketika meninggal Talha nggak salah saya saat bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit di Mekah dia khawatir meninggal. Kata katanya Rasulullah, aku punya harta banyak, bolehkah aku infakkan semuanya? Kata Rasulullah, nggak boleh. Gimana nih kata setengahnya? Nggak boleh juga. Sepertiganya, sepertiga pun boleh. Tapi itu udah terlampau banyak. Ketahuilah jika engkau meninggal, dan kau tinggalkan anak anak dalam keadaan mereka itu kaya lebih utama daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin datang meminta-minta kepada manusia maka Rasul arahkan dia maka ini ikhwan rahimahullah kaidah dalam masalah berinfak kemudian fadl ilmi bi ahkamid din keutamaan ilmu keutamaan mengetahui hukum-hukum agama keutamaan mengajarkan manusia kebaikan, mendakwahkan mereka agar belajar dalam agama, mengamalkan agama, besar keutamaan. Dua inilah orang beruntung. Di antara dua ini mana lebih beruntung lagi? Coba antum bayangkan. Di antara dua ini mana lebih beruntung? Yang pertama atau yang kedua? Ini orang-orang beruntung semua. Mana yang lebih beruntung? Hah? Ilmu atau harta? Dengan ilmu dia bisa mensupport sehingga orang memiliki eh, dengan harta dia bisa mensupport sehingga orang memiliki ilmu. Dia bangun pesantren, dia berikan supply bantuan dana untuk para penuntut ilmu, pada para guru-guru. kenapa juga dia pahalanya. Mana lebih utama? Hah? Ilmu atau harta? Kenapa? Kenapa ilmu? nggak ada harta nggak bisa itu belajar. Gak bisa antum bayar guru antum. Guru itu profesinya. Gak bisa belajar contohnya. Mana lebih utama? Harta apa ilmu? Ayolah. Nggak ada yang bilang harta. Kenapa ilmu lebih utama? Siapa yang jawab? Kasihlah dalil sedikit argumen. Pak Solehin. Mana lebih utama menurut antum? Ilmu atau harta? ilmu. Kenapa? Enggak ada harta, enggak bisa untuk ilmu, enggak bisa beli buku. Enggak bisa kita buat daurah. Kenapa? Kata Syekh, saya ingat sekali kata Syekh Masyur Hasan Salman. Semua keutamaan kembali kepada ilmu. Keutamaan para mujahidin kembali kepada ulama. Keutamaan orang berimpar kembali kepada ulama. Semua keutamaan dalam amalan amalan ibadah dalam agama ini semuanya kembali kepada ilmu ulama. Karena mereka ah, baru dapat berinfak karena ada ulama yang menganjurkan mereka berinfak. Orang berjihad, dia mau berjihad karena ulama yang menganjurkan mereka berjihad dengan segudang keutamaannya. Apapun yang diperbuat manusia, sholat, ibadah, haji, zakat, puasa, semua terpulang kepada ilmu yang membuat dia terpacu untuk beramal ibadah, maka semuanya keutamaan kembali kepada para ulama. Sampai-sampai darah para syuhabat, para syuhada yang dia berjuang mati di tengah peperangan, kembali keutamaannya setelah yakni kembali kepada dia keutamaannya, kembali juga kepada para ulama. Ulama yang mengatakan jihad, ini jihad syar'i, keutamaannya seperti ini. Berjihadlah, dia pun pergi. Ya, Ulama mengatakan berinfaklah jalan Allah Subhanahu taala kita butuh bantuan, ini kita butuh dana, dia berinfak. Kembali keutamaannya kepada ulama tersebut. Karena itulah ilmu itu nggak ada tandingannya. Semua keutamaan kebaikan dalam dunia maupun akhirat kembali kepada ilmu keutamaannya. Ya kan? Maka itulah yang paling utama. Ilmu itulah yang paling utama. Kalau antum disuruh pilih mana kira-kira yang paling baik aku perbuat? Ilmu. Tapi manusia berbeda-beda. Enggak semua orang siap jadi seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani. Kalau kira-kira antum berupaya enggak bisa seperti mereka, ya pokoknya antum dukung dakwah ini melalui kemampuan yang bisa antum kerjakan dengan harta silahkan, tenaga. Saya pokoknya Ustaz angkat angkat pun nggak apalah, yang penting saya membantu dakwah ini. Entah angkat-angkat semen, silakan. Ya, gari-gari lubang pun nggak apalah Ustaz. Semuanya kita mendukung dakwah ini. Ya, ngecor-ngecor pun nggak apalah Ustaz. Disuruh-suruh angkat-angkat pasir pun mau saya, yang penting saya bisa bantu agama ini. Ah, kerjakan semua. Angkat-angkat mic yang antum bisa angkat-angkat mic, angkatlah. Masang-masang tip ini pasanglah. Semuanya kita harus mendukung agama kita ini. Semampu kita semua. Surga itu Allah berikan kepada kita kemudahan berbagai macam jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan jalan hartanya, dengan jalan sodako, infak, dengan jalan puasa, dengan jalan salat, semua orang boleh pilih. Ya, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu salam. Allah tunjuki manusia dengan kitab Al-Qur'an jalan-jalan keselamatan. Dia ya, akan antum pilih. Ya, Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa wabarakatuh.